Alhamdulillah puji bagi Allah Swt. Kita masih diberikan Allah Swt. kesempatan untuk beribadah menyembah Allah Swt. Kesempatan untuk belajar agama, mendalami kitabnya, mendalami sunnah Rasulnya yang mulia, dan tidak ada amalan yang lebih utama melainkan daripada amalan yakni mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam menimba ilmu, mempelajari kalamnya dan kalam Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pendengar Radio FM yang tercinta, pada kesempatan yang lampau kita telah jelaskan tentang syubhat orang-orang musyrikin orang-orang yang tergelincir ke dalam jaring-jaring kesyirikan yang mereka menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan syubhat-syubhat mereka yang mana mereka mengatakan bahwasanya kami tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena persepsi mereka syirik itu adalah menyembah patung-patung, itulah syirik. Karena persepsi mereka yang namanya syirik itu adalah sujud kepada patung. Karena persepsi mereka syirik itu adalah menganggap adanya makhluk yang dapat mendatangkan manfaat atau mudarat. Karena itulah di antara syubhat mereka mereka mengatakan kami tidak pernah berbuat syirik kepada Allah SWT. Karena kami meyakini bahwasanya hanya Allah yang mencipta. Karena kami meyakini hanya Allah yang memberikan rezeki. Yang memberikan manfaat, yang menolak mudarat. Kami yakini Muhammad SAW adalah hamba Allah yang tidak memiliki apapun juga. Tidak memiliki manfaat untuk dirinya, tidak pula dapat mendatangkan mudarat. Dan kami yakini abu Qadir Jailani pun seperti itu pula. Dia adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Kami yakini itu semua. Tapi kami adalah orang-orang awam. Kami orang-orang yang selalu berbuat dosa dan mereka itu semua orang-orang saleh dan orang-orang saleh itu memiliki kedudukan di sisi Allah swt Karena itulah kami menganggap jalan yang paling dekat kepada Allah SWT adalah melalui perantara mereka. Ini syubhat mereka. Kata mereka, kami tidak berbuat syirik. Karena menurut mereka syirik itu ketika kita meyakini ada makhluk yang bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat, yang turut mencipta. Selain Allah SWT. Bukan itu sebenarnya makna kesyirikan. Karena mereka tidak mengerti syiriklah akhirnya mereka tergelincir ke dalam kesyirikan. Barang siapa yang tidak mengetahui kesyirikan akan tergelincir kepadanya. Makanya hendaklah setiap orang Islam mempelajari apa itu hakikat syirik yang diperintahkan Allah untuk kita jauhi. Apa itu hakikat tauhid yang diperintahkan Allah untuk kita amalkan? Maka kita jawab syubhat yang mereka lontarkan bahwasanya orang-orang yang diperangi Nabi sama seperti kali ungkapannya. Mereka juga mengakui bahwasanya berhala-berhala yang mereka datangi, yang mereka ibadati itu juga tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Berhala-berhala yang mereka puja, yang mereka minta, yang mereka berkorban untuknya, tidak pula mengatur alam, tidak pula menciptakan alam. Tapi mereka mendatangi berhala-berhala ini karena berhala-berhala ini adalah perantara. Karena berhala-berhala ini telah kita jelaskan asal usulnya adalah orang-orang salih, sebagiannya orang-orang salih yang meninggal kemudian dibuatkan patungnya. Jadi kita katakan kepada mereka bahwasanya orang-orang musyrikin yang diperangi Nabi itu sebagian besar mereka adalah penyembah berhala. Dan mereka menyembah berhala bukan dalam bentuk meyakini berhala sebagai pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rezeki dan seterusnya, tapi sebagai bentuk jalan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama apa yang akan katakan dengan ungkapan orang-orang musyrikin. Apa kesamaannya? Sama-sama kalian mengatakan kami tidak pernah meyakini berhala-berhala ini Kuburan-kuburan ini sebagai pencipta memberi rezeki tidak, tapi semua sebagai perantara kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kami mengharapkan kedudukan mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ungkapan kalian sama saja dengan ungkapan orang-orang musyrikin. Ini syubhat mereka dan itu bantahannya. Kalaupun mereka mengatakan orang-orang musyrikin itu mereka diperangi Nabi karena mereka menyembah patung. Bagaimana akan samakan kami yang mendatangi orang-orang saleh kuburan-kuburannya? Kami berperantara dengannya dengan orang-orang yang menyembah patung. Bagaimana akan jadikan orang-orang saleh atau para nabi para nabi yang telah meninggal tersebut sama dengan patung-patung yang disujuti oleh orang-orang kufar, orang-orang musyrikin yang mereka menyembelih untuknya berkorban untuknya? Apakah sama antara nabi dan orang-orang saleh dengan patung-patung tersebut? Maka jawablah dengan apa-apa yang telah kita katakan. Bahwasanya orang-orang yang diperangi nabi bukan seluruhnya mereka menyembah patung. Ada di antara mereka yang menyembah wali. Sebagaimana yang menyembah Lata, dan karena Lata adalah orang saleh yang meninggal. Ada mereka yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang, sebagaimana Allah sebutkan. Ada juga yang menyembah para nabi, sebagaimana penyembah Isa, Ibnu Maryam, penyembah Uzair. Maka semuanya diperangi oleh Nabi Sallallahu SAW, enggak dibeda-bedakan. Baik dia penyembah wali, penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah batu, semua diperangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyembah semua ini, menyembah wali, menyembah berhala, menyembah, menyembah malaikat, menyembah jin, semua mereka mengatakan karena sebagai perantara mereka kepada Allah Subhanahu Maka nggak ada beda antara ungkapan kalian dengan orang-orang musyrikin karena sebagian mereka pun terjerat sebagaimana kalian terjerat padanya. Kalian mengibadati wali-wali, mereka sebagian juga mengibadati wali-wali. Sebagaimana mereka menjadikan patung lata orang saleh yang meninggal, sebagai tempat untuk berperantara. Sebagaimana orang-orang Nasara pada masa Rasulullah yang mereka menyembah Isa bin Maryam. Diperangi Rasulullah SAW. Seperti Bani Tughlab dan lain-lainnya. Orang-orang Yahudi yang menyembah Uzair diperangi oleh Rasulullah SAW. Tidak dibedakan. Apakah dia orang salih yang mereka jadikan sebagai perantara? Apakah dia nabi? Apakah malaikat? Semuanya diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun mereka mengatakan bahwasanya kami hanyalah mengharapkan syafaat mereka saja. Maka jawablah, sesungguhnya orang-orang musyrik terdahulu pun tujuan mereka mendatangi berhala-berhala itu bukan meyakini sebagai pencipta, tapi sebagai pemberi syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah kafirkan mereka. Allah Subhanahu wa taala kafirkan mereka ketika mereka menjadikan berhala-berhala ini sebagai perantara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban-jawaban yang telah kita jelaskan pada kesempatan yang lampau. Para pendengar dan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekh Muhammad rahimahullahu taala dalam kitabnya Kasyf Syubhat in qala ana la a'budu illa Allah. Kalaupun orang-orang yang tergelincir ke dalam kesyirikan ini mengatakan, Aku tidaklah mau beribadah kecuali kepada Allah. Wahadal iltija ilaihim wa du'a'uhum laysa bi'ibadah. Tapi kami mendatangi wali-wali ini, kami bergantung kepadanya, kami berdoa kepada mereka. Ini kami anggap bukan ibadah. Subhanallah. Mereka katakan, kami tahu bahwasanya ibadah itu hanya milik Allah SWT saja. Dan kami tidak menyembah, tidak memberikan ibadah kecuali kepada Allah. Tapi yang namanya kita berperantara kepada mereka ini, dengan cara minta kepada mereka, berharap kepada mereka, berdoa kepada mereka agar mereka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukan ibadah. Ini syubhat mereka. Kami datang ke kuburan-kuburan ini bukan dalam rangka kita meyakini mereka memberikan manfaat tidak, tapi mereka sebagai perantara. Kami minta kepada mereka agar mereka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala doa-doa kami. Kami berkorban untuk mereka agar mereka sampaikan pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini syubhat mereka. Intinya mereka menganggap apa yang mereka buat itu bukan bagian daripada ibadah. Subhanallah. Kata mereka kami beribadah hanya untuk Allah SWT. Tapi ini bukan ibadah. Maka kita terangkan kepada mereka. Faqul lahu. Katakan kepadanya, anta tuqirru anna Allah iftarada 'alaika ikhlasal ibadah ikhlasal ibadati lillah. Bukankah engkau meyakini bahwasanya Allah mewajibkan engkau untuk mengurnikan ibadah untuk Allah SWT? wa kita tanya, apakah engkau meyakini sebagaimana yang kita yakini bahwasanya Allah menuntutmu untuk mengikhlaskan memurnikan ibadah untuknya semata? Wa huwa haqquhu alaik dan itulah kewajiban yang harus kau perbuat terhadap Allah Swt. Itulah hak Allah atasmu. Kalau andai kata dia katakan ya, ah, kita harus beribadah hanya untuk Allah Swt saja. Dan kita yakin bahwasanya hak Allah Swt adalah untuk diibadati. Hak Allah yang wajib kita laksanakan adalah mengibadati Allah Swt. wa ajarkan kepada dia tentang makna ibadah itu apa. Fa innahu la ya'riful ibadah wala anwa'uha. Ini menunjukkan orang tersebut tidak tahu apa itu ibadah. Tidak tahu pula apa jenis-jenis ibadah. Fabayyinha lahu. Terangkan kepadanya apa itu ibadah. Katakan kepadanya, ibadah adalah segala macam bentuk perkataan, perbuatan yang keperbuat. Perkataan yakni lisan, perkataan hati, perbuatan zahar dan batin yang kau tujukan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam rangka mencari Allah Subhanahu wa taala. Terangkan kepadanya apa itu ibadah. Ismun jami'un kulli ma yuhibbuhu Allah. Nama segala perkara yang dicintai Allah minal aqwal wal a'mal, baik berupa perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, zahir wal batina, yang tampak, yang tersembunyi, semuanya ibadah. Ajarkan kepadanya ibadah ini seluruhnya haruslah diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala dan syirik itu adalah ketika engkau palingkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seharusnya mutlak milik Allah, kau palingkan, kau berikan kepada selain Allah, itulah dia namanya kesyirikan. Fabayin halahu, terangkan kepadanya. Biqaulik, katakan kepadanya, datangkan kepadanya dalil. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian, Rabb kalian dengan merendahkan diri dan dengan suara yang perlahan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dalam surah Al-A'raf ayat 55. Katakan kepadanya, di sini Allah menuntutmu untuk menyeru Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabb kalian dengan cara merendahkan diri kalian. Maka ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk mengibadati Allah dalam bentuk berdoa. Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Allah perintahkan kita untuk berdoa. Dan ini menunjukkan doa adalah merupakan ibadah yang Allah wajibkan atas kita agar berdoa untuk Allah SWT. Dengan merendahkan diri kepada Allah. Merendah diri, merendahkan diri pun bagian daripada ibadah. Yang harus diberikan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala alam tahu bihadha fakullahu. Jika telah kau terangkan dalil ini kepadanya, Allah perintahkan engkau untuk berdoa kepadanya. Perbuatan doa ini Allah tuntut kamu untuk mengerjakannya, apakah ibadah atau bukan? Tanyakan kepadanya. Kalau anda kata dia katakan bukan ibadah, untuk apa kamu berdoa kalau begitu kalau bukan ibadah? Enggak ada artinya sia-sia yang engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia katakan ya ibadah, Berarti kita telah menyepakati satu hal bahwasanya doa itu adalah merupakan ibadah. Kata berkata Syekh Muhammad, "Hal alim ta'anna hadza ibadah lillah?" Apakah engkau tahu doa itu adalah ibadah? Setelah kita terangkan kepadanya, fala budda an yaqula na'am. Pasti dia akan katakan, "Ya." Akhirnya dia katakan doa itu adalah merupakan ibadah. Kalau Anda kata dia bilang, dia nggak tahu, saya nggak tahu. Kayaknya doa itu bukan ibadah. Katakan kepadanya, kalau Anda kata doa itu bukan ibadah, untuk apa Allah perintahkan kau berdoa kepadanya? Berarti sia-sia perbuatanmu. Enggak ada nilainya kalau anda kata itu bukan ibadah. Untuk apa? Enggak ada artinya. Kalau anda kata dia katakan ya itu ibadah, maka dia telah memahami satu hal. Dari situ kita akan berangkat kepada hal lainnya. Fala Buddha an yaqula na'am, pasti dia katakan ya doa itu ibadah. Naik kepada tangga berikutnya. Kita terangkan wa doa umukhul ibadah bahkan diterangkan dalam suatu hadis dan hadis ini diterjemahkan oleh para ulama ad-doa umuhul ibadah doa itu adalah merupakan otaknya ibadah yang sahih hadis yang sahih adalah ad-doa umuhul ibadah doa itu adalah merupakan ibadah fakullahu katakan kepadanya idha aqrarta nahu ibadah jika engkau telah sepakati bahwasanya doa itu adalah merupakan ibadah Assalamualaikum warahmatullahi Berkata Syekh Muhammad, jika engkau telah sepakat sepakat dengan saya sepaham doa itu ibadah. Wa da'awta Allah lailan wa nahara khaufan wa tama'a thumma da'awta fi tilkal hajati nabiyan aw ghairahu hal asyrakta fi ibadatillahi ghairah. Jika engkau telah pahami, tadi telah kita sepakat bersama doa itu kesimpulannya adalah ibadah. Kemudian dan kita tadi telah pahami bahwasanya Allah menuntut kita untuk memurnikan ibadah hanya kepadanya saja. Telah kita pahami perkara ini, kutanyakan kepadamu. Jika engkau berdoa kepada Allah SWT siang malam, sebagaimana orang-orang musyrikin juga mereka berdoa. Engkau berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Kemudian engkau juga berdoa untuk memenuhi hajatmu. Kau minta juga, engkau berdoa juga kepada Nabi atau selain Nabi. Berdoa kepada Nabi, kepada orang saleh, bukankah engkau telah memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Hal asyrakta fi ibadatillahi ghairah? Bukankah engkau telah berbuat kesyirikan karena engkau telah palingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kau berikan doa itu kepada Nabi Kau berikan doamu itu kepada wali, bukankah engkau telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu taala? Karena tadi telah kau sepakati doa itu ibadah dan kau sepakati pula bahwa Allah tuntut engkau untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu taala. Ketika engkau palingkan ini bukankah engkau telah berbuat kesyirikan? Fala budda an yaqula na'am. Kata Syekh Muhammad pasti dia akan katakan kalau begitu ya berarti berdoa kepada selain Allah Subhanahu taala itu karena itu ibadah, maka ketika berdoa kepada selain Allah Subhanahu taala itu dihukumi dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Habus syubhatnya. Berkata Syekh Muhammad selanjutnya, "Fa idza amilta bi qaulillahi ta'ala fasalli li rabbika wanhar." Diterangkan jenis-jenis lain dalam ibadah. Jika engkau mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Fasalli li rabbika wanhar." Salatlah engkau li rabbik untuk Tuhanmu, wanhar Wow di sini atof huruf atof Dan menyembelihlah. Tentunya maktab kepada yang sebelumnya. Menyembelihlah untuk Tuhanmu pula. Katakan kepadanya, jika engkau mengetahui wahai fulan, Allah katakan wasalli rabbika wanhar. Eh, salatlah engkau untuk Tuhanmu dan beribadah dan menyembelihlah engkau untuk Tuhanmu. Wa ata'tallaha wanhartalah. Engkau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanmu untuk sholat baginya Sholat karenanya, menyembeli karenanya, engkau tunduk, engkau patuh kepada Allah, engkau sholat untuk Allah, dan engkau menyembeli untuk Allah. Hal hati ibadah. Bagaimana tanggapanmu? Apakah engkau sholat ini karena Allah ibadah? Kemudian engkau menyembelih karena Allah juga ibadah? Bagaimana tanggapanmu? Allah suruh engkau salat, suruh engkau menyembeli semuanya untuk Allah Subhanahu Apakah ini ibadah atau tidak? Kalau dia katakan ini bukan ibadah, Mustahil. Untuk apa engkau salat? Untuk apa engkau menyembelih? Untuk apa Allah perintahkan engkau perbuatan yang sia-sia padahal engkau diciptakan untuk beribadah kepadanya? Padahal engkau meyakini Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengibadatiku. Engkau diciptakan untuk beribadah. Engkau diperintahkan untuk beribadah. Apakah perintah Allah ini bukan ibadah? Kalau anda kata dia katakan, ya, aku meyakini sholat itu adalah merupakan ibadah. Menyembelih itu pun adalah merupakan ibadah satu permasalahan. Berarti kita telah sepaham kata kita katakan kepadanya berarti Anda dan saya sepaham. Salat ibadah, menyembelih itu ibadah. Kamu dikatakan, baik. Kalau anda kata engkau sholat, tapi bukan karena Allah SWT. Bukan untuk Allah SWT. Engkau menyembelih bukan untuk Allah SWT. Contohnya, engkau belajar ilmu sebagaimana ada sekarang. Subhat talbis iblis. Ya, kalau anda kata engkau mempunyai ilmu, bisa ngilang, bisa kembali maka jangan pernah tinggalkan sholat ini contohnya. Dia buat sholat. Ya atau zikir ini. Kalau anda katakan kamu kebal, kerjakan zikir ini 10 ribu kali setiap malam. Katakan. Ya kawi, ya kawi, dan seterusnya. Sebagaimana yang sekarang ada di sebagian masyarakat. Ucapkan zikir seperti ini. Tanyakan kepadanya. Apakah sholat itu ibadah? Ya. Untuk apa engkau sholat? Untuk ilmu. Berarti engkau bukan untuk Allah SWT sholat. Berarti engkau telah tergelincir kepada kesyirikan untuk apa kau berzikir? Untuk apa kau berpuasa? Puasa ini supaya ilmu saya semakin kuat. Kalau andai kata saya tinggalkan puasa ini, saya tidak akan bermanfaat ilmu itu semua. Saya tidak akan kebal lagi contohnya. Untuk apa kau puasa? Padahal puasa ibadah. Salat itu ibadah. Harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah tergelincir kepada kesyirikan. Menyembelih ketika kau datang kepada seorang yang mengaku mengetahui perkara gaib, mengobatimu dan seterusnya dia katakan sembelihlah ayam hitam sembelihlah kambing hitam bukankah itu kesyirikan karena engkau menyembelih untuk selain Allah Subhanahu taala untuk perintah sang paranormal untuk mematuhi perintah jin dan syaitan engkau menyembelih untuk syaitan kau serahkan kepalanya dicampakkan ke lautan contohnya sebagaimana tradisi sebagian masyarakat masyarakat kaum muslimin pada hari tertentu mereka sebagaimana hari raya kita mereka pun berhari raya mereka arak kepala kerbau mereka buang ke tengah laut dan itu bukan tradisi Islam yang diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai cara untuk mendatangkan bagi mereka keberkahan hidup, keberuntungan, panen ikan dan seterusnya. Bukankah ini penyembelihan adalah ibadah? Jika dikatakan ibadah, Bukankah Allah perintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah SWT semata dalam ayat yang tadi kita bacakan? Dia katakan, ya, berarti engkau sepaham dengan saya bahwasanya sholat itu ibadah dan menyembelih itu ibadah. Jika ini diserahkan kepada Syekh Allah SWT, bukankah orang telah berbuat kesyirikan? Pasti dia katakan, ya. Pasti akan dia katakan, ya. Wa lahu ayatan, berkata Syekh Muhammad rahimahullah. Katakan juga kepadanya, al-musyrikun alladzina nazala fihimul Qur'an. Hal kanu ya'budun al-malaikah? wassalihina wallat wa ghaira dzalik. Tanyakan kepadanya, wahai fulan, bukankah orang-orang musyrikin pada masa Rasulullah diutus, pada masa turun kepada mereka Al-Qur'an Al-Karim, mereka ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang-orang saleh, ada yang menyembah Lata dan lain-lain, fala budda an yaqula na'am. Pasti dia katakan, "Ya, saya tahu itu." Mereka ada yang menyembah jin, malaikat, orang-orang saleh, Lata, Unza, dan lain-lain. Maka katakan kepadanya, kanat وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح wa nahwi ذلك kutanyakan kepadamu kalau engkau mengatakan bahwasanya orang-orang musyrikin itu mereka itu menyembah malaikat menyembah jin menyembah orang saleh menyembah lat menyembah nabi-nabi maka tanyakan kepadanya bukankah peribadatan orang-orang musyrikin yang mengibadati wali-wali, orang saleh, nabi-nabi, patung-patung malaikat. Kecuali dalam bentuk berdoa kepada mereka, menyembelih untuk mereka, bergantung kepada mereka, dan seterusnya. Katakan kepada mereka, katakan kepadanya, wahai fulan, bukankah engkau meyakini bahwasanya orang-orang musyrikin dulu telah kita bahas di sebelumnya, mereka ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah e, orang saleh, ada yang menyembah Lata, Uzza dan seterusnya. Dia katakan, "Ya, Kemudian katakan kepadanya, Kutanyakan kepadamu, apakah mereka menyembah patung-patung ini, menganggap bahwa patung-patung ini, nabi-nabi ini, berhala, malaikat, yang mencipta, yang beri rezeki? Dia katakan tidak. Yang memberikan manfaat nolak mudarat? Dia katakan tidak. Baik, apa makna ibadah mereka kepada patung-patung ini sehingga Rasulullah marahi mereka? Tidak lain, tidak bukan makna ibadah mereka kepada patung-patung ini, berhala-berhala ini, orang-orang saleh Nabi tidak lain tidak bukan karena dalam bentuk doa yang mereka panjatkan kepada patung-patung ini, berhala ini, nabi ini. Doa menyembeli ya bergantung kepada patung-patung ini. Bukankah mereka menyembeli untuk Allah swt dan mereka menyembeli untuk Lata dan Uzza? Mereka menyembeli untuk Uzair, mereka menyembeli untuk Isa bin Maryam. Bukankah ibadah mereka itu yang dikatakan Allah mereka menjadi orang-orang kafir dalam tidak lain tidak bukan dalam bentuk doa kepada para berhala-berhala ini, nabi-nabi ini, malaikat dan seterusnya. Ya, katakan kepadanya, bukankah mereka tidak pernah meyakini semua berhala, nabi, patung-patung ini sebagai pencipta? Ya, memberi rezeki, ya, yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat, ya. Maka apa makna ibadah kepada mereka Allah membuat mereka itu menjadi orang-orang musyrikin yang diperangi? Tidak lain, tidak bukan makna ibadah mereka kepada berhala-berhala ini, patung-patung ini, para nabi, orang salih. Makna ibadah kepada mereka adalah dalam bentuk berdoa kepada mereka. Bergantung kepada mereka. Lihatlah perkataan-perkataan mereka. Ya Abdul Qadir Jilani, ana fi hasbik. Aku dalam hindunganmu. Subhanallah. Ya Nabi, ya Rasulullah, ana fi hasbik. Aku dalam lindunganmu. Bukankah ini adalah merupakan bentuk iltijak? bergantung kepada makhluk. Ya Syekh Fulan, ikhdi hajati. Wahai Syekh Fulan, kabulkan hajatku. Bukankah ini doa kepada Syekh Allah SWT? Ya Syekh Fulan, madad. Wahai Syekh Fulan, bantuanmu. Bukankah ini bagian daripada doa? Bukankah kita katakan doa tadi ibadah? Kok dia katakannya ibadah. Berarti entah, engkau telah sepaham dengan kebahwasannya berdoa kepada sen Allah SWT adalah merupakan kesyirikan. Berdoa, baik berdoa kepada Nabi, berdoa kepada patung, berdoa kepada orang saleh, semuanya kesyirikan. Karena Rasulullah perangi mereka semua. Karena mereka semua memberikan ibadah kepada Allah dan kepada Tuhan-Tuhan ini dalam bentuk yakni menyembelih, berdoa dan bergantung. Wa illa fahum muqirruna annahum abiduhu wa tahta qahri. Padahal semua orang-orang musyrikin yang diperangi Rasulullah meyakini sekali bahwasanya semua yang mereka puja itu, yang mereka harap, yang mereka menyembelih untuknya dari Tuhan Tuhan Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba juga seperti mereka di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah huwa alladhi yudabbirul amra. Dan mereka sangat paham sekali Allah yang mengatur seluruh urusan. Walakin da'awhum wal taja'u ilaihim lil jah syafa'ah wa hadha zahirun jiddan tetapi maksud mereka berdoa kepada berhala ini tuhan-tuhan ini nabi malaikat dan seterusnya mereka bergantung kepadanya tidak lain tidak bukan sebagai bentuk permohonan agar mendapatkan syafaat dari mereka agar dekat kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala akan orang-orang ini berhala-berhala ini memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan jelas sekali inilah tujuan mereka. Maka sama dengan tujuan kalian. Bukankah kalian mendatangi kubur-kubur ini? Tidak lain tidak bukan karena menganggap ini memiliki kedudukan. Akhirnya akan meminta kepadanya agar disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian berkurban menyembelih untuknya agar diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala besar akhirnya akan mendapatkan segala macam hajat kalian dengan perantara mereka Bukankah karena ini orang-orang musyrikin diperangi oleh Rasulullah saw Pasti dia akan katakan, ya berkata Syekh Muhammad rahimahullah taala. Fa'in ada syubhat lainnya. Jika dia berkata, kiru syafaat Rasulillah wa tabra'u minha ketika dia menghujat kita dengan syubhat lain, wahai fulan, Kutanyakan kepadamu. Dia bertanya kepada kita. Engkau yang mengaku bertauhid, kutanyakan kepadamu. Apakah engkau mengingkari syafaat Rasulullah SAW? Apakah engkau berlepas diri daripada syafaat Rasulullah SAW? Ini syubhat lain. Dari situ dia masuk. Dari pintu syafaat. Dengan embel-embel syafaat. Dia katakan kepada kita, Wahai fulan, engkau mengaku kami ini berbuat syirik. Engkaulah yang paling mengerti tauhid. Kutanyakan kepadamu. Apakah engkau mengingkari syafaat Nabi? Apakah engkau berlepas daripada syafaat Nabi? Fakul. Maka kita jawab. Katakan kepadanya. La unkiruha. Wala atabarra minha. Tidak. Kami tidak pernah mengingkari syafaat. Dan kami tidak pernah berlepas diri pada syafaat. Karena ahlu sunnah menyepakati adanya syafaat Rasulullah SAW. Setelah Allah berikan kepadanya izin. Karena syafaat milik Allah. Katakan kepadanya. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam asyafi' wal musyaffa' wal musyafi. Katakan kami yakin sekali Rasulullah asyafi yang akan memberikan syafaat. Yang akan Allah berikan kepadanya izin untuk memberikan syafaat. Wa arju syafaatahu. Bahkan aku katakan kepadamu wahai fulan. Aku pun mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana engkau sama-sama kita berharap syafaat Rasulullah. Engkau mengharap, aku pun mengharap. Engkau meyakini, aku pun meyakini. Walakin tapi katakan kepadanya, walakin syafa'ata kullaha lillah. Ta'ala. Tapi engkau harus paham, wahai fulan. Yang namanya syafaat itu asalnya semuanya adalah milik Allah saja. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengungkapkan kepada kita, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan syafaat itu seluruhnya milik Allah saja. Syafaat ini adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala asalnya. Yakin nggak kau dengan ayat ini? Apakah kamu engkau meyakini bahwa syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala? Jika dikatakan, apa dalilnya? Katakan Allah mengatakan, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakan seluruh syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar ayat 44. Katakan kepadanya ini ayat. Bukan saya yang berkata Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan milik Allah lah seluruh syafaat. Dalam surat Az-Zumar ayat 44. Suruh dia cek ayatnya, buka, baca artinya, baca terjemahannya. Ketika dia telah memahami bahwa syafaat itu seluruhnya milik Allah Subhanahu baru Anda masuk ke dalam poin berikutnya. Wala takunu illa ba'da iznillah. Ketahuilah fulan, yang namanya syafaat itu tidak akan diberikan kepada orang manapun kecuali setelah Allah berikan kepadanya izin untuk memberikan syafaat. Kama qala ta'ala. Bacakan kepadanya ayat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Katakan kepadanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, dalam surat ya dalam ayat Al-Kursi ayat Al-Baqarah ayat 255 katakan, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih?" Siapakah orang yang berani memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia mengatakan, "Ya, syafaat itu semuanya milik Allah," katakan, kalau anda kata syafaat itu milik Allah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada yang tidak memiliki syafaat. Jangan minta kepada Nabi karena Nabi nggak memberikan syafaat, tidak memiliki syafaat. Syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelak akan dia berikan izin kepada orang tertentu untuk memberikan syafaat. Izin Allah kepada orang tertentu. Para nabi dan seterusnya nanti akan dijelaskan. Katakan kepadanya, tidak ada makhluk manapun yang bisa memberikan izin syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Buka Al-Qur'an, Lihat dalam Al-Baqarah ayat 255 katakan Allah berfirman, "Man ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih?" Katakan kepadanya, siapakah yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala? Wala yashfa'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ahadin illa ba'da an ya'dhana Allah fi. Ketahuilah wahai fulan, nabi itu tidak akan bisa memberikan syafaat kepada seorang pun kecuali setelah datang izin Allah Subhanahu wa taala baginya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan dia Allah wala yashfa'un. Dan mereka mereka yang memberikan syafaat la yashfa'un tidak bisa memberikan syafaat illa liman irtadha kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai baru bisa memberikan syafaat katakan kepadanya syafaat itu hanya dapat setelah izin Allah turun kepada orang yang memberikan syafaat kepada orang-orang yang diberikan izin dan Allah tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridai karena kata Allah menyebutkan wala yashfa'una illa liman irtada dan Allah tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala wa huwa subhanahu la yarda illa tauhid dan Allah tidak akan pernah rela kecuali orang tersebut bertauhid yang datang menghadapkan syafaat sementara dia berbuat kesyirikan tidak akan pernah Allah meridainya tidak akan mungkin dapat syafaat. Mereka akan diharamkan syafaat karena syafaat akan diberikan kepada orang-orang yang bertauhid. Yang mengikhlaskan ibadah untuk Allah, yang minta kepada Allah, yang memuja Allah, yang berdoa kepada Allah, yang bergantung kepada Allah, yang minta kepada Nabi, sampai minta syafaat kepada Nabi, itu adalah kesyirikan. Karena syafaat milik Allah Subhanahu Tapi berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan syafaat melalui nabinya kepada kita. Dengan cara mengikuti nabinya yang mulia dalam bertauhid, dalam beribadah, dalam bermuamalah dan seterusnya. Dengan itulah kita akan dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita mengharapkan syafaat kepada Nabi, maka itu kesyirikan. Mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah memiliki syafaat. Mintalah agar Rasulullah SAW memberikan syafaat kita kelak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wahwa subhanahu la yarda illa tauhid. Dan Allah tidak akan pernah rela kecuali dengan tauhid. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 85, "Wa man yabtaghi al-Islam dinan falan yuqbala min." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, Allah tidak akan terima darinya. Yang bertauhid dialah yang muslim, yang tidak bertauhid bukan muslim. Dan yang bukan muslim tidak akan diberikan Allah taala Syafaat dan Allah tidak akan menerima darinya apapun bentuk ibadahnya. فإذا كانت الشفاعة كلها فإذا كانت الشفاعة كلها لله jika engkau telah pahami syafaat itu semuanya milik Allah karena tadi ayat yang telah kubacakan kepadamu wala takunu illa min ba'di idzni dan tidak akan terjadi syafaat itu kecuali dengan izin Allah wala yashfa'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala ghairuhu fi ahadin hatta ya'dzana Allah fi jika engkau telah yakini nabi dan lainnya tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah Allah berikan izin kepada mereka wala ya'dzana Allah Wala ya'dhanallahu illa li ahli tauhid. Setelah engkau yakin Allah tidak akan berikan izin untuk syafaat kecuali kepada ahli tauhid. Tabayyana laka anna syafa'ata kullaha lillah. Maka engkau pun yakin. Jelas bagimu syafaat itu semuanya milik Allah wa atlubuha minhu wa atlubuha minhu. Maka mintalah syafaat itu kepada Allah. Faakul. wa atlubu minhu fa'aqulu. Aku minta syafaat itu kepada Allah dalam doaku kuucapkan Allahumma la tahrimni syafa'atahu ya Allah jangan kau haramkan aku syafaat nabimu yang mulia sallallahu alaihi wasallam jadi kita minta kepada siapa syafaat kepada Allah katakan kepadanya maka aku harus meminta syafaat wahai fulan kepada Allah Maka aku harus berdoa, mengucapkan kepada Allah, Allahumma la tahrimni syafa'atah. Ya Allah, jangan kau haramkan aku syafaat nabimu. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, berikanlah syafaat bagiku melalui nabimu. Wa amthali hadha. Dan yang semisal dengan ucapan-ucapan ini maka mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan katakan ya Rasulullah, ya Rasulullah syafi'ni ya Rasulullah, berikan aku syafaat karena syafaat min Allah. Tapi mintalah kepada Allah katakan Allahumma ya Allah, syafi'ni fi, berikan aku syafaat melalui Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena syafaat min Allah. Karena doa adalah ibadah, maka doa itu kepada selain Allah adalah syirik, meminta kepada Nabi adalah kesyirikan. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Demikian ulasan kajian Kashfu syubhat. Insyaallah taala ke depan kita akan lanjutkan sedikit demi sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penjelasan tentang agama kita ini, penjelasan yang hak, kebenaran dalam menjalankan ibadah kita, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada kesyirikan أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا Muhammadin kita serahkan kepada pengajar kita tafadhal Coba kita angkat satu penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Afan Pak, dari siapa di mana Pak? Abu Edi di Batu Ampar. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini, Ustaz, kemarin ya, anu, ya, masalah ah, di luar non muslim karena kemarin dibilang itu non muslim itu harus dibenci Ustaz. Dibenci di sini maksudnya apakah itu harus dipelototin atau dimarahin atau dalam hati aja? Sedangkan kemarin itu ada menyatakan bahwa sumbangannya itu diambil, nggak apa-apa. Yeah. Jadi bagaimana posisinya di sini Ustaz? Itu aja ya. Dibenci, ya. sedangkan itu diambil. Yeah. Hmm. Itu aja Pak ya. Demikian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'd. Yang merintahkan kita untuk membenci orang-orang musyrikin adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita karang-karang. Dan Allah menyebutkan tentang ciri orang-orang yang beriman adalah mereka membenci orang-orang musyrikin seluruhnya. Allah katakan la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuaduna man haddallahu wa rasulah. Tidak akan pernah kau dapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mencintai siapa-siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum wa abna'ahum, walaupun mereka yang yakni mereka itu adalah bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri. Ya. Walau kanu aba'ahum atau abna'ahum atau ikhwanahum atau ashiratahum walaupun mereka adalah merupakan saudara-saudara mereka sendiri kerabat-kerabat mereka sendiri ulaika kataba fi fi qulubihimul iman orang-orang seperti ini oleh Allah telah patrikan dalam hati mereka ada keimanan jadi Allah yang menyatakan tidak akan mungkin terdapat dalam hati seorang mukmin ahlu tauhid kecintaan kepada orang-orang musyrikin walaupun bapaknya sekalipun saudaranya anaknya tidak ada kecintaan tetapi ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajmain. Antum harus banyak-banyak belajar. Banyak-banyak mendengar, membuka Al-Qur'an. Al-Qur'an itu jangan dipahami satu ayat tinggalkan ayat lainnya. Kalau enggak kita akan tergelincir. Antum baca Al-Qur'an, waqatil musyrikin kafa. Perangilah seluruh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Engkau ambil satu ayat ini, maka akan muncullah paham-paham yang mengkafir yang menghalalkan darah setiap orang-orang kufar demi Allah sesungguhnya Al-Quran harus dikumpulkan seluruhnya. Demikian juga hadis Rasulullah saw. Karena ayat yang merintahkan kita untuk memerangi orang-orang musyrikin, bacalah ayat. Waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang musyrikin secara seluruhan, sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Maknanya, yang kita perangi adalah orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Bukan orang-orang musyrikin yang mereka terikat dengan dhimma. Rasulullah hidup di Madinah ketika kedatangan awal. Rasulullah mengikat perjanjian dengan orang-orang kufar, dengan orang-orang Yahudi. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Mereka perjanjian untuk tidak saling memerangi satu sama lainnya. Bahkan untuk saling bantu-bantu jika ada musuh datang dari luar Madinah. Tapi akhirnya ketiga suku Yahudi ini berkhianat, mereka menyelesaikan janji dengan kaum muslimin sehingga mereka diperangi Rasulullah SAW. Maka, adapun ketika dia adalah ahlu zimmah, kebencian kita kepada mereka bukan ditunjukkan dalam bentuk sebagaimana antum katakan, ya kita perangi mereka tidak. Kita benci dengan akidah mereka yang busuk, agama mereka yang musyrik, tata cara ibadah mereka yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebencian kita ini tidak harus membuat kita tidak berlaku adil. Berlaku adil lah. Dalam berjual beli dengan mereka, jangan antum tipu daya. Mentang-mentang dia orang musyrik, akhirnya kita berkhianat dalam jual beli, menipu dan seterusnya. Rasulullah tidak pernah berkhianat. Walaupun kepada orang-orang musyrikin. Tidak pernah Rasulullah berkhianat. Jika Rasulullah telah mengikat kesepakatan janji genjatan senjata dengan kaum, dengan kaum kufar, Rasulullah tidak pernah berkhianat. Dia akan tetap jaga janjinya. Dan kita lihat Bukankah Nabi dan para sahabat juga bergaul dengan orang-orang musyrikin? Ketika Rasulullah meninggal, kita telah jelaskan, masih tergadai baju perang dia dengan seorang Yahudi. Karena Rasulullah berhutang, diberikan jaminannya baju perang. Ini menunjukkan Rasulullah ada transaksi, ada bermuamalat dalam perkara-perkara dunia dengan orang-orang Yahudi. Bukankah Rasulullah SAW ketika berangkat eh, untuk menaklukkan orang-orang kufar setelah Mekah ditaklukkan, Rasulullah menyewa menyewa yakni persenjataan orang-orang kufar ketika itu belum masuk Islam dari ahli Mekah. Subhanallah. Jadi kita harus paham orang-orang kufar yang tinggal di negeri kaum muslimin yang mendapat jaminan keamanan dari pemerintahan kaum muslimin mereka tidak boleh dianiaya tidak boleh mereka dizalimi tidak boleh tumpahkan darahnya dan kebencian kita kepada mereka akidahnya tidak menghalangi kita untuk mendakwahi mereka berbuat baik kepada mereka kalau tangga kita orang musyrik kelaparan kita memiliki kelebihan makanan, kita biarkan dia kelaparan sehingga mati contohnya, demi Allah kita akan berdosa. Jangankan manusia, binatang pun andai kata kita tidak berikan makan, kita siksa, kita kurung, kita masuk neraka, apalagi manusia. Subhanallah. Lihatlah Rasulullah, orang Yahudi sakit dia dia didatangi. Ditawarkan kepada Islam dan seterusnya. Jadi hendaklah kita pahami seluruh ayat. Bagaimana bermuamalah dengan orang-orang musyrikin. Walaupun Rasulullah memerintahkan kita untuk membenci orang-orang musyrikin, bukankah Allah yang menghalalkan kepada kita untuk menikahi perempuan-perempuan ahlu kitab? Allah katakan, "Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum." Idza ataitumuhunna ujurahunna dan perempuan-perempuan yang baik-baik dari orang-orang mukminat dan perempuan-perempuan yang baik dari golongan ahlu kitab yang kau berikan bagi mereka mahar mereka Jumhur ulama mengatakan boleh menikahi perempuan-perempuan musyrikin yang kita cintai tentunya. Tapi kecintaannya bukan kecintaan agama. Wajar seorang suami mencintai istrinya. Wajar seorang laki-laki mencintai bapaknya yang musyrik. Kecintaannya karena bapak adalah merupakan fitnah yang tidak dapat dia tolak. Bukan karena agamanya. Maka Islam mewajibkan setiap anak berbakti kepada orang tuanya walaupun musyrik. Mematuhinya. Walaupun musyrik, kecuali dalam perkara-perkara maksiat. Bukan maknanya benci itu harus dilampiaskan dalam bentuk memelototin dan seterusnya. Tidak. Bukan itu maknanya. Ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Boleh antum, antum tersenyum kepada orang kufar dalam rangka dakwah. Tunjukkan kepada ini akhlak orang muslim. Kita jujur bermuamalat. Baik dalam bermuamalat. Agar dia tertarik kepada Islam. Itu Islam. Bukan yang dipahami oleh orang-orang yang tidak mengerti agama Islam secara keseluruhan. Mengambil sebagai ayat. Setiap orang kafir dia tumpahkan darahnya. Ini wallahi adalah merupakan perbuatan yang menyimpang dalam Islam. Datang orang-orang kufar, dia masuk dengan visa sebagai pengunjung, sebagai penziarah, sebagai turis, diberikan oleh kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, diberikan yakni kebolehan bagi mereka masuk dengan jaminan pemerintahan kaum muslimin sampai di negeri kita kita tumpahkan darahnya maka demi Allah ini adalah merupakan haraman yang besar tidak boleh kita kita tumpahkan dalam mereka. Mereka masuk dengan jaminan penguasa kaum muslimin. Maka harus kita hormati penguasa kaum muslimin. Maka jangan sampai tumbuh dalam diri kita paham-paham khawarij. Yang tidak mengerti ilmu yang benar. Sehingga dia pukul rata setiap orang kufar di perang. Ini salah. Salah. Kalau anda kata ada yang punya persepsi hang, kita para da'i da di hang ini menghalalkan semudah orang kufar, maka cabut. Itu fitnah demi Allah. Itu fitnah demi Allah. Orang-orang kufar pada masa Rasulullah SAW, para sahabat berbuat baik kepada ahlu zimma. Sampai Umar Ibn Khattab menggugurkan kewajiban bayar jizyah terhadap seorang ahlu zimma yang telah tua, yang telah renta, tidak mampu bekerja. Dia gugurkan, nggak wajib subhanallah. Ini Islam. Allahu Akbar. Mungkin itu jawabannya. Jazakallah khairan pada Ustadz yang telah memberikan jawaban tadi. Semoga kita mendapatkan penjelasan lebih lengkap dan kita mendapatkan manfaat darinya. Baiklah sahabat hang dimanapun Anda berada, kita kembali untuk mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. <clears throat> Afwan Pak, dari siapa di mana Pak? Uh, ini dengan Rahmat di Baloi. Pak Rahmat di Baloi, silakan Pak. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini ada soalan hari ini bahwa ada seruan dari pemimpin negara Lebanon untuk kaum muslimin agar pada malam hari ini supaya membacakan surat Al-Fat ayat 26 sampai 27 dengan tujuan untuk uh, kehancuran Zionis Israel. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya gitu. Itu saja. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ikhwan, para pendengar Radio Hang FM, Radio Al Bayan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama kita ini telah sempurna, syariat telah sempurna. Kita tidak butuh syariat manapun yang tidak terdapat dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu menerima SMS, kirimkan kepada 10 orang. Kirimkan kepada 10 orang, bacaan Fatihah segala macam untuk membantu ikhwan-ikhwan kita yang terzalimi di negeri-negeri manapun juga. Demi Allah ini bid'ah ikhwan rahimakumullah. Bid'ah ini. Apalagi dalam bentuk khurafat dan batil. Kirimkan 10 kali Anda akan mendapatkan keberuntungan. Bacaan-bacaan ini ucapkan nanti akan 10 hari akan datang bagi Anda keberuntungan. Jika Anda tolak akan datang. Ini khurafat berbau kesyirikan segala macam bentuk yakni kejayaan dan keruntuhan kaum muslimin itu semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dan akibatnya. Maka kita tidak butuh ada penguasa negeri manapun mengatakan baca Fatihah 50 ribu kali, baca surat Al-Fatah ayat sekian-sekian, tidak perlu. Karena nggak ada keterangan dari Allah maupun Rasulullah. Tapi doakan saja kaum muslimin yang dizalimi di negeri manapun agar Allah menolong mereka, memelihara mereka, menjaga mereka. Bantu dengan doa. Jika Anda memiliki harta dan mampu disalurkan, bantu kepada mereka. Para pengungsi, korban bencana alam, korban peperangan, bantu dengan harta Anda. Salurkan kepada tempat-tempat yang hak. Doakan mereka kepada Allah SWT. Bukan dengan sekedar mengirim 10 SMS lepas beban Anda. Wallahi tidak. Doakan mereka kepada Allah SWT. Kalau Anda kata Anda mampu berdakwah, dakwai mereka karena segala macam musibah yang menimpa kaum muslimin asalnya adalah karena dosa-dosa kita. Karena kaum muslimin meninggalkan agama Allah. Kalaulah mereka berpegang dengan agama Allah, mustahil mereka dimus dilemahkan oleh musuh-musuh mereka. Kalau anda kata kita baca Al-Quran Al-Karim, kita yakin sekali bahwasanya orang-orang beriman itu paling tinggi kedudukannya di dunia dan akhirat. Mereka adalah penguasa, mereka pemenang. Kata Allah, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian yang tertinggi anda katakan beriman. Padahal kita melihat Al-Quran, bertebaran ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah akan membantu orang beriman. Orang-orang yang beriman, para utusan-utusan Allah SWT akan dibantu oleh Allah SWT. Dalam banyak ayat, janji-janji Allah kepada kaum mukminin mereka sebagai penguasa dunia. Dalam banyak ayat, Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa salihat. Allah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ar akan diberikan kekuasaan di bumi ini kama stakhlafa alladziina min qablihim sebagaimana penguasa-penguasa sebelum mereka wa la yumakkinan lahum dinahum Allah akan kokohkan agama mereka alladzina tatalahum ya Allah ridhai bagi mereka wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna dan Allah akan gantikan rasa takut mereka itu dengan rasa tentram falyabudunani wa la yusyriku nabi syai'a tapi ini syarat yang tidak dikerjakan kaum muslimin. Tidaklah mereka mengibadati aku dan tidak menyekutukan aku. Dimanapun kaum muslimin yang dilecehkan, diteror, dizalimi oleh orang kufar. Sebab pertama adalah karena kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bersyariat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dosa-dosa inilah yang membuat musuh menyerang kaum muslimin. Allah tinggalkan kaum muslimin. Lihatlah para sahabat, subhanallah. Ketika mereka buat maksiat satu kali saja maksiat dalam perang Uhud, di sana ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ya, ada ahli dan lain-lain, mereka bermaksiat menentang satu perintah saja. Berkata Rasulullah kepada pasukan mana yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, jangan turun walaupun kalian melihat apapun terjadi dengan kami. Walaupun burung-burung bangkai mematuk kepala kami, jangan turun. Sampai ada perintah. Ternyata ketika ditaburkan di situ harta-harta, maka lalailah sebagian para sahabat Ridwanullah al-Majma'in dengan ketentuan yang Allah tahu hikmah di baliknya. Mereka turun, akhirnya musuh mutar dari belakang. Khalid bin Walid dari belakang Uhud, dia putar, maka dia serang dari arah belakang. Dan kalahlah kaum muslimin. Karena apa? Karena mereka menentang satu sunnah Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Di sana masih ada Nabi Allah kalahkan mereka. Bagaimana kita yang menentang beratus beribu sunnah Rasulullah SAW? Kita lecehkan sunnah, kita lecehkan orang yang bawa sunnah. Kita lecehkan, kita tertawakan mereka. Apa itu hijab? Apa itu cadar? Apa itu jilbab? Apa itu jenggot? Apa itu taat? Apa itu sholat jemaah? Kita lecehkan. Perempuan yang telanjang, ini perempuan yang berbudi bahasa. Ini yang mengerti agama. Ini yang paling tahu tentang dunia, perempuan yang modern. Dan seterusnya. Kita lecehkan sunnah. Bagaimana mungkin Allah akan angkat kita? Padahal Rasulullah berjanji, dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam wa sagaru ala man khalafa amri dijadikan kehinaan bagi orang yang menentang perintahku lihatlah kaum muslimin subhanallah kesyirikan merajalela di antara mereka dari segi ibadah mereka rusak karena kurang ilmu ibadah salah yang muncul bid'ah dari segi tauhid mereka pun tergelincir ke dalam kesyirikan dari segi muamalat mereka pun rusak muamalatnya berdusta berkhianat dan seterusnya. Maka ini semua sebagai hukuman kepada kita agar kita kembali la allahum yarji'un agar mereka mau kembali. memperbaiki diri mereka lagi, membenahi diri mereka lagi. Padahal janji-janji Allah, kelak kaum muslimin akan memimpin dunia kembali. Sampai-sampai nanti Yahudi yang sekarang mereka merajalela karena kaum muslimin ditinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala akan datang masanya ketika kembali mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala kelak Yahudi akan lari kocar kacir dalam janji-janji Rasulullah SAW. Mereka bersembunyi di setiap, setiap tempat dari kejaran kaum muslimin. Sampai-sampai semua tempat bersembunyi akan berkata memberitahukan ya, ya muslim warai Yahudi faktulhu. Wahai orang muslim, di belakangku ini Yahudi bersembunyi, bunuhlah dia. Itu akan datang masanya demi Allah. Kita yakini sabda-sabda Rasulullah. Dalam hadis sahih Muslim, dalam hadis sahih Bukhari. Kita yakini akan muncul Dajjal dengan 70 ribu orang-orang yang dari Ispahan. Kita yakini semua. Akan turun Isa bin Maryam. Bukan sebagai Tuhan, sebagaimana menangkap orang Nasara. Bukan sebagai pembawa agama Nasara. Tapi pembawa agama Muhammad SAW, mengikuti agama Muhammad yang ada sebelumnya. Dan dia akan membunuh Dajjal. Kaum muslimin menyerang orang-orang Yahudi. Kemanapun mereka lari akan bersembunyi. Setiap benda akan mengatakan, wahai orang muslim, di belakangku Yahudi bunuhlah dia. Kecuali satu pohon saja, pohon gharakat maka kita dengar orang-orang Yahudi ramai menanam pohon-pohon ini di tempat-tempat mereka. Bagaimana kita dapat meminta daripada kawan-kawan kita yang tinggal di daerah Palestina maupun Jordania. Subhanallah. Jadi itu sebabnya. Maka kita nggak butuh SMS, kirimkan 10 kali, 20 kali, baca di 1000 kali, baca Fatihah nggak perlu. Cukup bagi kita Allah SWT dengan agamanya, sunnah Rasulullah SAW. Kalaupun ada kunut nazilah. Kunut nazilah mendoakan agar Allah menghancurkan suatu kaum sebagaimana Rasulullah perbuat. Satu bulan dan itu pun dengan tertib jika penguasa kaum muslimin perintahkan. Wallahu taala a'lam. Demikian tadi jawaban Ustaz. Semoga kita semakin jelas eh, tentang permasalahan ini eh, dan semoga kita bermanfaat untuk mendapatkan hal ini. Baiklah para pendengar, kita mencoba menjawab pertanyaan berikutnya yang via SMS datangnya dari hamba Allah di Batam Center Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, kemarin saya mendengar khotib berkobah yang intinya tentang keutamaan bulan Asyura. Di antaranya katanya hari raya anak yatim, mandi di siang hari bulan Asyura. Katanya dapat menghilangkan sakit kronis dan sebagainya. Apakah hal ini benar ataukah subhan Ustaz? Sukran? Allah Ta'ala alam kita tidak pernah mendapati keterangan-keterangan yang tadi dijelaskan kepada kita. Tetapi yang kita pahami bahwasanya Allah SWT wajibkan puasa yang pertama dalam Islam adalah puasa Ashura besok. Maka kita himbau kaum muslimin untuk melaksanakan puasa Ashura besok dan lusa tanggal 10 dan 11 agar menyelesaikan orang-orang Yahudi. Ketika Rasulullah sampai ke Madinah, maka dia dapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram besok harinya maka bertanya Rasulullah, kenapa kalian berpuasa? Disebutkan kepada beliau bahwasanya pada hari inilah Musa diselamatkan oleh Allah sementara daripada kejaran bala tentara Firaun. Berkata ketika itu Rasulullah, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Karena kaum musliminlah yang mengikuti agama Musa alaihissalam. Bukan orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah perintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Maka mereka pun berpuasa pada tanggal 10 Ashura atau 10 Muharram. Ashura artinya tanggal, tanggal 10. Kemudian Rasulullah berkeinginan agar menyelisih orang-orang Yahudi agar beliau berpuasa satu, hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Maka bagi yang berpuasa lebih utama bagi dia adalah mengerjakan 9, 10 atau 10, 11 agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi yang hanya mengkhususkan puasa pada hari 10 saja. Itu yang kita tahu daripada keterangan Rasulullah SAW. Nggak ada puasa pada tanggal satu haram dan seterusnya. Nggak ada larangan menikah pada bulan haram, nggak ada. Dan nggak ada amal-amalan tadi kita bacakan kepada kita mandi di siang hari seterusnya nggak ada dalam hadis-hadis yang sahih wallahu taala a'lam. Baik, uh, baiklah para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun anda berada, kita mencoba menjawab satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak dari siapa di mana Pak? Dari Arif Maaf Pak bisa diulangi? Dari Arif bin Abdul Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Begini kan kita sering dengar orang ngomong Ustaz. Ini belah Suaranya putus-putus Pak. nggak bisa kita tangkap dengan baik. Uh, gimana Ustaz? Sekarang bagus Ustaz? Nah, coba. Iya silakan Pak. Uh, ah, ini Ustaz, sering dengarkan Dulu saya susah sekali katanya. Tapi setelah saya punya anak yang nomor tiga ini rezeki saya kok murah sekali yeah. Iya. uh, gitu Ustaz atau dulu waktu bujangan saya susah. Setelah kawin rezeki saya murah. Hmm. Itu apa termasuk sirik juga. Iya. Uh, satu lagi boleh Ustaz? Tafadah, silakan. Uh, gini Ustaz, hari Jumat kemarin kan saya Singapura. Jadi sebelum alat ya. Enggak jelas nah, lagi Pak, yang bisa yang kedua ini, Pak. kedua Pak. Belum. Belum. Oh, jelas Pak mungkin laut jadi kurang satu aja Maaf Pak, satu saja Pak ya, karena kurang jelas Pak. Ya, lagi. Ya. Nanti diulangi lagi Pak. Ya, ya. Itu aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, Pak. Ada keyakinan seorang, semenjak saya punya anak yang ketiga nih, rezeki saya murah. Semenjak saya menikah, alhamdulillah rezeki saya murah. Apakah ini kesyirikan? Ikhwan rahimanillah wa Jika antum yakini bahwasanya rezeki itu Allah yang mendatangkan maka itu bukan syirik. Apalagi memang ada keterangan dari Rasulullah bahwa terkadang bahkan dengan yakin kita mendapat rezeki karena orang-orang lemah kita. Berkata Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat yang berkata, Ya Rasulullah, aku punya adik, dia pelajar, nggak pernah dia bekerja. Aku yang bekerja, yang memberi nafkah segalanya untuknya. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang tersebut? Tentang adikku ini. Kata Rasulullah, La'allaka turzaqu bih boleh saja engkau ini dapat rezeki gara-gara dia. Makanya harus mengatakan la'allakum tunsaruna bi du'a afaikum. Oke, maka Allah Boleh jadi kalian itu ditolong Allah SWT karena orang-orang lemah kalian. Jelas ikhwan rahimahumullah taala. Kita itu dapat rezeki karena orang-orang lemah yang kita tanggung. Anak-anak kecil, anak-anak bayi, wanita-wanita, istri-istri kita itu karena mereka Allah SWT berikan kepada kita rezeki. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la'allakum turzaquna bi du'afaikum, tunsaruna bi du'afaikum. Ditolak Allah karena orang-orang lemah kalian. Dalam banyak kesempatan karena orang lemahlah kita dapat karunia Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika masa paceklik berkepanjangan Sulaiman alaihissalam dalam sebuah asar yang disebutkan oleh para ulama, dia memerintahkan Bani Israel untuk segera keluar salat istisqa Kemudian dia lihat ada bu ada ketika itu seekor semut yang mengangkatkan kakinya ke atas berdoa agar ya Allah ya Allah dengan rahmat ya Allah jangan kau haramkan kami daripada rahmat turunkan hujanmu. Maka berkata Sulaiman kepada seluruh umatnya, pulanglah kalian, cukuplah bagi kalian, sesungguhnya kalian telah dimintakan untuk kalian doa dari dari makhluk selain kalian dengan semut. Subhanallah. Terkadang gara-gara bahaim, gara-gara kita berbuat kebaikan kepada binatang-binatang kita yang kita pelihara dan seterusnya. Allah Swt rahmati kita gara-gara anak yang kita pelihara. Kadang-kadang kita dapat ujian, dapat anak yang cacat. Subhanallah. Memang terkadang suara anak kata kita, ikhlas itu kepada Allah Swt. Jangan-jangan karena anak cacat ini yang kita pelihara lah Allah mudahkan rezeki kita. Allah mudahkan urusan dunia kita. Subhanallah. Maka jangan kita menganggap pesimis ini ya, segala macam. Jangan-jangan gara-gara anak bayi itulah kita dapat rezeki. Gara-gara istri kita, gara-gara anak kita. Ini semua dalam rangka memahami hadis Rasulullah SAW. Tapi kita harus yakin bahwasanya hanya Allah yang memberikan rezeki. Ini adalah merupakan sebab saja. Dan antara sebabnya adalah, dan antara sebab rezeki adalah kita mengayomi orang-orang lemah. Ya, kita memberikan infak sodako itu sebab rezeki itu kepada anak yatim, kepada orang miskin itu sebab rezeki itu. Banyak bersodako memberikan santunan untuk penuntut ilmu, ini adalah merupakan pintu-pintu rezeki. Dengan itu Allah akan mudahkan kita dapat rezeki. Sebagaimana tadi seorang itu dikatakan Rasulullah boleh jadi engkau dapat rezeki gara-gara dia gara-gara yakni adikmu itu yang belajar untuk ilmu ini pintu-pintu rezeki banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah SWT itu pintu-pintu rezeki dan masih banyak pintu-pintu rezeki lainnya yang tidak akan dapatkan kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan dengan taat, itu rezeki yang merupakan bencana kelak akan datang, namanya istidraj. Wallahu taala alam. Kita kembali untuk menerima penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan itu dari siapa di mana? Umi Nur di Setre. Silakan. Ya. Uh, bagaimana dengan uh, ahli kitab yang sekarang apa boleh kita uh, memakan hasil sembelihannya? Dan satu lagi nih Ustaz, ada saya dengar apa kemarin-kemarin di Hatib Jumat menyatakan bahwa uh, tidak perlu hadis Ya, cukuplah Al-Quran itu seperti apa hukumnya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Eh, ada dua pertanyaan dari ya, ibu penanya tadi. Yang pertama mengenai masalah ini sembelian ahlu kitab. Bagaimana keberadaan ahlu kitab pada masa kita sekarang ini? Apakah kita boleh makan sembeli mereka? Boleh. Orang Nasara jika menyembelih ayam, menyembelih kambing, menyembelih lembu, boleh kita makan. Karena Allah yang mengatakan, وَطَعَامٌ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌ لَهُمْ Dan makanan orang-orang ahli kitab halal untuk kalian. Demikian juga makan kalian halal untuk mereka. Halal. Bukankah Rasulullah menjawab undangan seorang perempuan Yahudi yang menghidangkan bagi Rasulullah SAW sembelihan? Tanpa kita harus tanya-tanya, apakah kamu menyebut nama Allah SWT? Nggak perlu. Tapi andai kata di depan mata kita dia menyembelih bukan dengan nama Allah, terang-terangan dengan nama Al-Masih contohnya dengan nama Uzair dan seterusnya maka tidak boleh kita makan karena Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alai jangan kalian makan yakni sembilan-sembilan tidak sebutkan nama Allah padanya kalau andai kata mereka ahlu kitab itu mereka menyembelih mereka tahu Allah SWT orang Yahudi tahu Allah orang Nasara pun tahu Allah mereka juga menyembah Allah, mereka juga berdoa kepada Allah. Tapi mereka juga beribadah kepada Isa, kepada Uzair dan lain-lainnya. Maka sembilan mereka hukum asalnya adalah boleh dimakan. Tayyib. Adapun pertanyaan kedua, jika ada khatib yang mengatakan cukup Quran saja tanpa sunnah, ini khatib seharusnya dipanggil oleh pemerintah kaum muslimin. Harus dipanggil oleh majelis ulama, khatib seperti ini. Dipanggil oleh majelis ulama, Tegakkan kepadanya hujah, apakah engkau mengingkari sunnah? Kalau anda kata dia katakan, ya mengingkari sunnah, suruh tobat. Suruh tobat. Katakan kepadanya, bagaimana engkau beragama? Bagaimana kau tahu khutbah itu dua kali? Apakah dalam Quran ada dua khutbah dua kali? Bagaimana kau tahu Jumat itu dua kali? Dua rakaat. Apakah dalam Quran ada eh, ya ini Jumat itu dua rakaat? Bagaimana engkau tahu rukuknya ketika Jumat dan seterusnya? Sujudnya. Apakah dalam Quran ada dikatakan demikian? Kalau anda kata dia katakan? Enggak ada dalam al al Karim. Ya dari mana kau dapat? Pasti dia akan mm, mungkin jadi dia jahil Enggak tahu aku dari mana dapat. Kulihat orang sholat, nah berarti ini musibah. Kalau dia bilang ini dari sunnah, berarti engkau harus mengikuti sunnah. Dan mustahil orang dapat beragama tanpa sunnah, mustahil. Tidak akan mungkin dia sholat tidak akan mungkin dia berpuasa, tidak akan mungkin dia bersakat dan seterusnya. Semuanya keterangannya ada dalam sunnah Rasulullah saw Zakat hanya perintah saja. Waatus zakat, bayarkan zakat. Apakah kita punya harta berapa pun kita bayarkan zakat? Tidak, harus ada nisabnya, ada harus ada haulnya. Coba suruh dia, coba amalkan Al-Quran waatus zakat. Al-Quran mengatakan waatus zakat dan tunaikanlah zakat. Coba bagaimana kamu mengamalkannya? Zakat apa maksudnya di sini? Harta apa? Karena kata dia katakan ini emas perak, mana keterangannya? Mana yang keterangan yakni keterangan dalam Al-Qur'an Al Karim sekian sekian mithqal baru dikeluarkan zakatnya mana? Enggak ada. Jadi suruh dia bertobat, suruh dia banyak belajar kalau bisa jangan kau khatib dulu ya. Belajar dulu banyak-banyak. Belajar agama. Setelah punya agama baru kau jadi khatib sana. Karena hancurnya Islam ini munculnya yakni al-muta'alimun, orang-orang yang merasa dirinya alim. Apalagi mengatakan tidak perlu kita kepada hadis, cukup Quran saja. Ini jelas. Andai kata dia mengerti, dia kufur keluar dari Islam. Andai kata dia nggak mengerti, kenapa jadi khatib? Lebih baik belajar, lebih baik bertanya. Dan musibah kita sekarang ini adalah munculnya orang-orang yang dianggap memiliki ilmu padahal mereka tidak memiliki background ilmu. Sebagaimana kata Rasulullah ciri-ciri hari kiamat, hatta idza lam yubqi aliman. Ketika tidak lagi Allah sisakan orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Mereka akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil. Fastuf tuh dimintakan fatwa faaf tahu mereka memberikan fatwa bi hak dengan tidak hak fadlu adallu akhirnya mereka sesat dan menyesatkan maka hendaklah penguasa kaum muslimin bijak dalam menyikapi para doa penyuruh-penyuruh yang mereka tidak memiliki bagian ilmu mengatakan perkataan-perkataan yang yakni membuat dia kufur kalau anda kata ada yang mengatakan saya nabi baru itu harus cepat-cepat ditangkap itu kalau ada yang mengatakan tidak perlu hak, tidak perlu sunnah pelecehan kepada Islam Orang seperti ini lebih layak untuk ditangkap daripada pencuri-pencuri. Pencuri itu perkara dunia, ini perkara agama dihancurkan. Orang walaupun dia miskin di dunia, andai tauhidnya benar, masih ada peluang untuk masuk surga. Seorang pencuri masih ada peluang masuk surga, walaupun dia mencuri. Sama ada tauhidnya, tapi andai kata orang tergelincir agamanya, mengaku punya nabi palsu, mengaku punya nabi baru, mengaku tidak perlu terhadap Al-Quran, terhadap sunnah, dan seterusnya, mengaku bahwasanya para sahabat itu kufar, ini penyimpangan dalam agama yang hukumnya lebih parah daripada penyimpangan dalam perkara-perkara kriminal lebih besar lagi dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan ke al-hallaj itu kalau antum lihat dari segi dunianya al-hallaj itu dihukum mati dipancung oleh para ulama setelah itu dibakar dibuang lagi abunya di sungai Tigris dia bukan seorang yang kenal dengan perampok bukan dia bukan dikenal seorang yang koruptor bukan di mana salahnya? Dia mengaku dia menitis padanya Tuhan, roh Tuhan. Dia mengatakan Tuhan itu telah menitis dalam diriku. Sehingga dia katakan tidak lain dalam tubuhku ini kecuali ada Allah. Maafil jubbati Allah. Dalam baju ini tidak lain kecuali Allah saja. Dengan itu para ulama mancungnya. Lebih dahsyat daripada para pencuri yang mengaku itu haram. penzina yang mengaku itu haram. Karena ini maksiat tapi itu penyimpangan dalam agama. Maka kita himbau kepada seluruh kaum muslimin banyak-banyaklah kita belajar kepada para ulama, kepada penuntut ilmu yang menjelaskan kepada kaum muslimin inilah dalil, inilah Quran, inilah sunnah yang tidak terikat dengan apapun baju namanya, kelompok apapun namanya. Dia hanya terikat kepada sunnah Rasulullah SAW. Nggak terikat dengan pemimpin si Fulan, pemimpin Lebanon, tidak ada. Kecuali kepada Rasulullah SAW saja. Wallahu ta'ala a'lam.